Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Usul Aqaid Ad-Diniyah karya Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Yang mana dalam pertemuan sebelumnya kita telah membaca sebagian dari hal tersebut dari kitab ini hingga terkait tauhid dan apa-apa yang termasuk daripada tauhid asma wa sifat. Selanjutnya kata al-muallif rahimallahu taala wa anna jami'aha dan bahwasanya seluruhnya yakni seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tasbutu lillahi ditetapkan atau tertetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala min ghairi samsil wala ta'til tanpa mempermisalkannya ataupun tanpa mengurangi dan menghilangkannya wa anna kullaha qa'imatun bi dzatihi wa mausufun biha dan bahwasanya seluruh sifat-sifat tersebut ada pada Allah Subhanahu wa taala dan ia disifati dengannya. Wa annahu ta'ala lam yazal wa la yazalu yaqulu wa yaf'al wa annahu fa'alul lima yurid wa yatakallam bima syaa idza syaa kaifa syaa dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkata dan berbuat dan bahwasanya ia berbuat terhadap apa yang ia kehendaki berbicara dengan apa yang ia kehendaki jikalau ia berkehendak dengan bentuk yang ia kehendaki yakni dalam masalah al-kalam kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dan sifat berbicara ini adalah sifat yang kadim. Yakni yang setelah ada sejak dahulu. Arti Allah Ta'ala senantiasa bisa berbicara. Namun tidaklah sama apa yang dibicarakan dahulu dengan yang sekarang. Dan banyak sekali hadis-hadis terkait hal ini. Allah Ta'ala mengajak bicara Nabi Musa Allah Ta'ala juga mengajak bicara Nabi Muhammad. Dan tentunya antara keduanya ada jarak waktu yang sangat jauh. Demikian pula di hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan mengajak bicara hamba-hambanya. Dan, sudah dan juga ada jarak waktu yang jauh. Oleh karena itu sifat kalam ini, sifat berbicara ini dari asalnya atau asal sifatnya adalah suatu hal yang kodim. Yang dari sejak dahulu kala. Namun apa yang Allah Ta'ala bicarakan tidak sama. Ya, tidak sama apa yang dahulu bicarakan dengan yang sekarang bicarakan. Dan tajadud hal tersebut berubah-ubahnya atau adanya hal yang dibicarakan baru bukanlah berarti apa yang dibicarakan merupakan suatu hal yang makhluk. Ya. Kata beliau, Lam yazal bil kalami mausufan. Allah Ta'ala senantiasa disifati dengan al-kalam. Wa rahmati wal ihsani <clears throat> ma'rufan. Dan dengan rahmat dan kebaikan ia dikenal. Ya, karena ada sebagian atau sekelompok orang yang mengatakan Allah Ta'ala kalamnya qadim seluruhnya. Artinya apa? Artinya semuanya adalah suatu hal yang sudah ada sejak dahulu, semua yang dibicarakan kepada Musa, apa yang turunkan dari Taurat, apa yang turunkan dari Al-Quran, seluruhnya ada dari dahulu. Ya, tidak tepat seperti ini. Tidak tepat seperti ini. Wadakhala fi dhalika, dan termasuk hal tersebut adalah al-iman bi anna al-Qur'an kalamullah. Ya, bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah munazzal yang diturunkan ghaira makhluk bukan makhluk. Ini harus selalu digandengkan. Al-Qur'an kalamullah, nggak cukup, tapi juga Al-Qur'an kalamullah ghaira makhluk. Al-Qur'an adalah kalamullah. Apa yang Allah taala firmankan, firman Allah taala dan ia bukan makhluk. Enggak cukup seorang mengatakan hanya kalamullah saja. Melainkan juga mengatakan kalamullah ghair makhluk. Bukan makhluk. Minhu bada wa ilaihi ya'ud. Dari Allah Ta'ala ia bermulai. Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengucapkannya. Ya. Dan ia adalah bagian dari sifat dan ia adalah sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat al-kalam wa ilaihi ya'ud dan kepadanya akan dikembalikan sebagaimana dikatakan atau dalam hadis sebutkan di hari atau di akhir zaman nanti Al-Qur'an akan dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga orang-orang tidak mendapati apapun dari Al-Qur'an ini. Wa annahul mutakallim bihi haqqan dan bahwa Allah taala yang berbicara dengannya sebenar dengan makna maupun huruf-hurufnya. Bukan sekedar makna saja. Karena ada sebagian orang mengatakan Allah Ta'ala berbicara hanya dengan maknanya. <clears throat> pun hurufnya ia diibaratkan oleh Jibril atau diibaratkan oleh Nabi Muhammad atau yang lainnya. Tidak tepat seperti ini. Allah Ta'ala berbicara dengannya secara hakiki maka Al-Quran secara huruf-hurufnya maupun maknanya seluruhnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Adapun kertasnya, tintanya itu makhluk. Demikian pula suara kita ketika melafatkannya itu makhluk. Tapi huruf dan maknanya seluruhnya dari Allah subhanahu wa wa ta'ala. Wa anna kalamuhu la yanfad wa la yabid. Dan kalam Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan habis. <clears throat> Sebagaimana yang ia firmankan dalam Al-Quran <clears throat> terkait kalamnya. Ya, sebagaimana yang ia firmankan dalam Al-Quran terkait kalamnya bahwasanya kalamnya tidak akan habis. Ya, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi. Seandainya lautan adalah tinta untuk kalimat Rabbmu, maka akan habis. Ya, tinta tersebut sebelum habis kalimat-kalimat dari Rabbmu. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya kalam Allah Taala tidaklah terhenti. Ya. Wa dakhala fi dzalika dan termasuk hal tersebut yaitu dalam masalah iman terhadap asma sifat al-iman bi annahu qaribun mujib. Ya, bahwasanya Allah taala maha dekat lagi maha mengabulkan. Wa annahu ma'a dan bahwasanya Allah taala bersama hal itu bersamaan dengan kedekatannya Aliun a'la ya ia maha tinggi wa annahu la munafah <clears throat> baina kamali uluwihi wa kamali qurbihi ya dan tidak ada pertentangan antara kesempurnaan ya antara kesempurnaan tingginya dengan kesempurnaan kedekatannya. Idh aw li'annahu laisa kamitsli syai' fi jami'i nu'utihi wa sifatihi karena tidaklah ada yang serupa dengannya suatu hal pada seluruh sifat-sifatnya. <clears throat> Ini yang kita sebutkan sebelumnya bahwasanya kita tidak bisa mengatakan antara dua sifat Allah Ta'ala ada saling penafian. Atau saling bertentangan ketika Allah Ta'ala menyebutkan kedua-duanya. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui Allah Subhanahu wa taala seperti apa hakikatnya dan ia lain kamitsli syai. <clears throat> Tidak ada yang serupa dengannya suatu hal apapun. Maka suatu hal <clears throat> yang mana pada diri kita ada suatu hal yang saling bertentangan. Para manusia, para makhluk suatu hal bertentangan, tidak mustahil hal bagi Allah taala tidak bertentangan. Karena nggak sama. Karena tidak sama. kita kata Allah Ta'ala menyebutkan ia tinggi. Allah Ta'ala juga menyebutkan ia dekat. Apakah tinggi dan dekat bertentangan? Enggak. Bagaimana bisa Allah alam? Kita enggak tahu bentuknya Allah Taala seperti apa sehingga kita bisa mengatakan <clears throat> bertentangan atau tidak bertentangan. Imani dulu bosnya Allah Taala tidak serupa dengan kita. Yakini apa yang Allah Taala atau apapun tentang Allah Taala tidak kita bisa bayangkan dengan apa yang ada pada diri kita. Setelah itu kita akan mengerti, atau ah, setelah itu kita tidak akan lagi menafikan apa-apa yang Allah Ta'ala sifati tentang dirinya. Kemudian, <clears throat> walayatimu tauhidul asma wa sifat dan tidak sempurna pula tauhidul asma wa sifat hatta yu'min bi kulli ma ja'a bihil kitab was sunnah minal asma'i was sifati wal af'al wa ahkamiha. <clears throat> ya, dan tidak sempurna tauhid asma wa sifat juga <clears throat> hingga seorang beriman dengan seluruh apa yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah dari nama-nama Allah taala dan sifat-sifatnya serta perbuat Allah taala wa ahkamihah serta ruh Allah Subhanahu wa taala dan makna-maknanya ala wajihin yaliku bi azamatil bari ya dengan bentuk yang mana ia sesuai dengan keagungan Allah al-bari ya al-bari artinya pencipta tanpa ada contoh sebelumnya wa ya'lam dan ia mengetahui annahu kama annahu la yumathiluhu ahadun fi dzatihi <clears throat> sebagaimana ia tidak diserupai oleh seorang pun dalam zatnya fala yumasiluhu ahadun fi sifatihi ya maka tidaklah ada yang menyerupainya dalam sifatnya dan ini adalah salah satu kaidah yang penting dalam asma wa sifat yang harus kita yakini dan Pelajari serta pahami tentangnya. <clears throat> Yaitu al-qawlu fi sifat kal qawli fi zat. Cara memahami sifat Allah Ta'ala sama seperti cara memahami zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya, ketika seorang ditengatakan Allah Ta'ala sifatnya hanya demikian, demikian, demikian. Kenapa? Yang lain mirip dengan makhluk maka perlu ditakwil. Ya, yang lain perlu mirip dengan makhluk. Misalnya kata aliyat, mereka katakan aliyat mirip dengan makhluk, maka ditakwil dengan al quwa Kemudian al-ghadab ditakwil dengan iradatul intiqab, Ar-ridha ditakwil dengan iradatul ni'mah. Dan semisalnya. Atau iradatul jaza dan semisalnya. <clears throat> Mereka katakan karena ini mirip dengan manusia. Manusia punya tangan. <clears throat> Masa kita sifat Allah Ta'ala dengan tangan juga. Beda. Maka jawabannya adalah tadi al-qaul fi atau al-qaul fi sifat kal qaul fi Cara memahami sifat Allah taala sama seperti cara memahami zatnya. Kita kasihkan ke dia satu sifat Allah taala. Al-wujud, keberadaan. Apakah Allah taala ada? Mereka nggak akan, seorang muslim tidak akan mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti ada, nam kalau begitu kamu menyamakan Allah Ta'ala dan makhluk. Makhluk juga ada, Allah Ta'ala juga ada. Mereka akan mengatakan, makhluk wujudnya mungkinul wujud. Sedangkan Allah Ta'ala wajibul wujud. Mungkinul wujud artinya didahului oleh ketidakadaan dan akan hancur juga. Sang Allah Ta'ala tidak demikian. Ada tanpa ada permulaan dan tanpa ada akhirat. Sama-sama maujud, sama-sama ada tapi bentuk adanya beda. Kalau begitu katakan begitu pula sifat-sifat yang lainnya. Kita katakan Allah Ta'ala punya sifat ridho, manusia punya sifat ridho. Tapi ridhonya Allah Ta'ala beda dengan ridhonya manusia. Allah Ta'ala memiliki sifat aliyat, manusia memiliki aliyat. Tapi yadullah beda dengan yad manusia. Demikian pula yang lainnya. Kenapa mereka bisa mengerti dalam masalah al-wujud tapi begitu sifat-sifat lain tidak menerimanya. Ya. Sebagaimana keberadaan Allah Ta'ala berbeda dengan keberadaan manusia, demikian pula sifat-sifat Allah Ta'ala yang lainnya seluruhnya berbeda dengan sifat manusia. Maka <clears throat> menetapkan sifat pada Allah Ta'ala dengan hal yang makna mirip secara makna. Secara arti saja ada pada manusia bukan berarti menyerupakan. <clears throat> karena terdapat perbedaan yang sangat jauh dalam hakikatnya dan kita meyakini adanya perbedaan dalam hakikat tersebut. Karena Allah taala laisa kamitslihi syai. Allah taala sendiri mengatakan laisa kamitslihi syai wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah taala dan Ia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka Allah taala ingin menegaskan bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah taala Bersamaan itu ia maha mendengar lagi maha melihat. Maka keberadaan ia maha mendengar tidak sama dengan makhluknya dalam hal pendengaran. Keberadaan ia maha melihat tidak sama dengan penglihatan makhluknya. Ya. Ini hal yang harus difahami ketika mempelajari sifat-sifat Allah Ta'ala. <clears throat> Wa man zanna kata beliau anna fi ba'dil aqliyat <clears throat> ma yujib ta'wil ba'du sifat ala ghairi makna hal ma'ruf faqad dalla dalalam mubina dan siapa yang mengira bahwasanya pada sebagian perkara-perkara yang berdasarkan akal ada yang mengharuskan ditakwilnya sebagian sifat-sifat Allah Ta'ala dengan makna selain makna asalnya. Dengan selain makna yang diketahui maka ia telah sesat dengan kesatan yang jelas. Ya, jadi al-aqliyah tidak bisa dijadikan dasar untuk mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah taala tidak dapat dinalar. Ya, karena sifat Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dinalar. Untuk mentakwil <clears throat> ya, sebelumnya takwil ini di makna di masa salaf diketahui atau memiliki dua makna. <clears throat> ya. Yang pertama tafsir. Tafsir dari suatu hal. Yang kedua hakikah alladzi ya'ulu ilail kalam. Kesudahannya. Hal yang zuruna illa ta'wila. Tidaklah mereka menunggu kecuali kejadian apa yang dijanjikan. Kemudian setelahnya, <clears throat> setelah generasi-generasi awal muncul mereka menggunakan kata takwil dengan arti memindahkan dari makna asal <clears throat> ya dari makna asal yang merupakan makna yang jelas kepada makna kedua yang kemungkinannya lebih kecil. Dari makna yang kemungkinannya besar kepada makna yang kemungkinan kecil. <clears throat> Tentunya pertama makna seperti ini tidak ada di zaman salaf. Yang kedua, <clears throat> tentunya untuk memindahkan dari makna yang kemungkinan lebih besar kepada makna yang kemungkinan lebih kecil, harus ada syarat-syaratnya. <clears throat> Kalau enggak semua orang akan main-main kemanapun ia inginkan. Al-Quran akan diarahkan kemana-mana. <clears throat> di antaranya adalah, ya, di antaranya adalah tidak mungkinnya makna kemungkinan yang lebih besar. <clears throat> tidak mungkinnya kemungkinan yang lebih besar ini. Ya, misalnya seperti kadang mereka meng, permasalahkan masalah takwil ini dengan masalah majas. Seperti misalnya dikatakan dalam majas ra'aitu asa dan yaktub. Aku melihat seekor singa atau aku melihat singa sedang berkhutbah. Gak mungkin singa betulan binatang naik ke mimbar dan berbicara. Pasti maksudnya adalah ya seorang yang jago dalam berkhutbah. Dari mana kita tahu bahwasanya singa di sini gak mungkin berarti singa asli karena kita tahu <clears throat> hewan singa itu nggak bisa berbicara, apalagi naik ke mimbar, apalagi berkhutbah. Karena kita tahu hewannya. Sedangkan sifat Allah Subhanahu wa taala wallahil masul ala, apakah kita mengerti tentangnya? Apakah kita pernah melihat Allah taala? Tidak mungkin. Apakah pernah kita melihat serupa dengan suatu hal yang serupa dengan Allah taala? Tidak mungkin. Maka bagaimana kita bisa mengatakan bahwasanya sifat ini tidak mungkin bagi Allah Ta'ala sehingga harus ditakwil kepada kemungkinan makna yang lebih kecil. Ya, kepada makna yang kemungkinannya lebih kecil. Ya, jadi nggak mungkin ditakwil. Kenapa? Karena kita tidak tahu bahwa hasut mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala mengatakan ia tinggi, Allah Taala mengatakan ia dekat. Mustahil dong. Kata siapa mustahil? Bagaimana kita bisa mengetahui hal itu mustahil lah kita nggak tahu Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Kita tidak tahu Allah Subhanahu wa taala bagaimana <clears throat> ya sifat-sifat Allah taala secara hakikinya. Bagaimana kita bisa katakan hal tersebut adalah suatu hal yang mustahil? Ya. Dan al-aqliyat, akal ini kadang bahkan terhadap sama hal terkait makhluk aja nggak bisa difahami. Orang seribu tahun yang lalu nggak akan paham kalau kita bicarakan bahwa saya di masa sekarang ada namanya video call. Ya, mereka akan mungkin bilang nggak mungkin. Maka bagaimana orang sekarang mau bicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala sama? Suatu hal yang nggak mungkin menurut akal kita bukan berarti suatu hal yang mustahil. Bukan berarti suatu hal yang mustahil. Kalau sesama makhluk aja, ya dengan jarak waktu yang tidak begitu jauh. Orang tidak faham tentang, tidak bisa mengerti, tidak masuk akal menurut dia, tidak masuk nalarnya dia. Apalagi kita memikirkan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada seorang pun yang mampu menguasai eh, atau meliputi ilmunya. Eh, tidak ada seorang pun yang meliputi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mengatakan hasbun mustahil <clears throat> atau tidak mustahil? Ya, dan kebanyakan kalau kita lihat langsung dalam kitab-kitab mereka ketika membahas masalah takwil mereka mengatakan ini tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Tidak masuk akal versi siapa? Ya. Kalau mereka mengatakan versi fulan, Syekh fulan, maka kita bisa mengatakan versi Syekh fulan masuk akal. Ya. Karena akal manusia juga berbeda-beda. Akal manusia menurut dia nggak masuk akal, menurut saya masuk akal. Ya maka kita tidak menggunakan standar akal untuk menafikan hal seperti ini. Ya, melainkan kita lihat Allah Ta'ala sebutkan, oke okay, kita imani. Rasulullah SAW sebutkan, kita imani. Masalah sebagian dari kita masuk pada akalnya, memahami secara nalar, sebagian lagi nggak paham, itu urusan kelemahan akal <clears throat> kita. Manusia ini kalau masalah penglihatan, pendengaran, ya, kemudian juga hal-hal lain dari panca indera, mengakui kelemahannya. Tapi masalah akal, masya Allah, sebagian orang sombongnya bukan main. Ya, sebagaimana enggak setiap hal yang tidak bisa kita lihat ada tidak ada, demikian pula tidak setiap hal yang tidak dipahami bukan tidak ada. Ya, kenapa? Apa bedanya akal dengan mata? Mata, ya, adalah makhluk, akal juga makhluk. Mata anggota tubuh, akal juga anggota tubuh. Mata terbatas, akal juga suatu hal yang terbatas. Akal juga suatu hal yang terbatas. Beberapa hal yang tidak dapat kita fahami maka bukan berarti kita menafikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita cukup untuk sampai sini ya. Berikutnya adalah penjelasan terkait tauhid rububiyah akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Allah taala ala wa ala musallallahu Nabi Muhammad. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.